Sekarang masuk ke bab atau masih ya bab mustathna. Sampai di mana terakhir? Iya. Sebelum itu kita sampaikan beberapa hal yang penting diantaranya untuk Yang kedua barangkali ada tambahan faedah masih tentang al-mustathna. Al-mustathna itu ada lima hukum. Mustathna ada lima hukum. Yang pertama wujubun nasbi. Hukum yang pertama dari mustathna adalah wajib mansub. Ini terjadi di empat pembahasan atau di empat tempat Mustathna wajib mansub di empat tempat. Yang pertama Apa yang pertama? Ya, apa Idza kana al-mustathna ba'da illa wa kana al-kalam taman mujaban. Apabila mustathnanya datang setelah illa dan kalam yang mendahulunya adalah kalam yang tam dan mujab. Ini sama apakah pada yang muttasil ataupun pada yang munqati' pada istitsna yang muttasil ataupun istitsna yang munqati' apa itu istitsna al-muttasil eh istitsna al-muttasil adalah maka al mustatsna ba'da al mustatsna minhu apabila mustatsnanya bagian dari mustatsna minhu contohnya apa fasyaribu minhu illa qalilan minhum ini wajib mansub. Qalilan minhum. Kenapa? Karena mustafnanya datang setelah ila, kemudian kalam yang mendahulunya adalah kalam yang tam dan mujad dan istifnanya apa? Muttasil. Ataupun yang munqati' juga wajib mansub. Apa itu istithna munqati'? Makan al-mustathna Hah? Makan al-mustathna Laisa ba'dhan min minal mustathna minhu apabila mustathnanya bukan bagian dari mustathna minhu contohnya apa dalam Al-Qur'an fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblisa ini juga wajiban mansub <clears throat> itu tempat yang pertama dari wajibnya menasobkan mustathna yaitu yang datang setelah illa apabila kalamnya tam dan mujab apakah istisnaannya mutasil atau murmun fasil. Yang kedua ini. Idza kana al-mustathna ba'da laisa. Apabila mustathna'nya datang setelah laisa dan layakun. Contohnya apa? Qaumal qaumu laisa Zaidan. Qaumal qaumu layakunu Zaidan. Ini tempat yang kedua. Tempat yang ketiga dari wajibnya menasabkan mustathna idza kana al-mustathna ini juga akan dibahas Ya, enggak apa-apa. Ba'da khala, setelah khala, wa'ada. Ya. Apabila mustathna'nya datang setelah khola dan ada. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Yaitu agar khola dan ada bersambung dengan ma'al masdariyah Adapun hasya itu hasya yang benar yang lebih roji itu hasya tidak bisa bersambung dengan ma'al masriyah Yang bisa dengan yang bisa bersambung dengan ma'al masriyah hanya khala dan ada. Alasannya adalah karena ma masariyah tidaklah masuk kecuali kepada fiil. Sehingga ketika khola dan ada itu sebagai fiil maka dia menasobkannya setelahnya sebagai maf'ul. Ada faedah juga summa alam annama huna annama huna wa in kanat masariyah. Kemudian ketahuilah bahwasanya ma di sini ma yang masuk pada khola dan ada ma khola ma ada maknya kan mazhariyah, hanya saja dia mak di sini yang masuk kepada khola dan ada tidak melebur dengan fiil yang setelahnya menjadi master tidak. Khusus pada pembahasan khola dan ada ketika mak masuk kepada keduanya maka tidaklah melebur menjadi masdar. Kenapa? Karena khola dan ada adalah fiil yang jamid, dua fiil yang jamid. Tidak memiliki masdar. Khola, ada, fiil yang jamid tidak memiliki masdar. Tapi dia memiliki mahal. Ma dengan ada ataupun ma dengan khola memiliki mahal. Bisa mansub sebagai zarfiyah. Imma ala zarfiyah ditakdiri mudhaf atau ala al-hal. Jadi ma dan silahnya itu mansub sebagai zorof atau sebagai hal tapi ditakwil dengan isim fa'il kalau hal. Sehingga ucapan muqamu ma'ada zaidan kalau kita jadikan ma di sini bersama fi'il yang dimasukinya pada mahalnya nasab sebagai dzarf maka takdirnya qamu waktu mujib misalkan kamu ya misalkan kamu apa Ma ada zaidan ya kamu ma ada zaidan maka takdirannya kalau kita jadikan ma bersama yang setelahnya sebagai verfiyah maka takdirnya adalah kamu waktu ya waktu mujawazatihim zaidan ya. kamu waktu mujawazatihim zaidan ya. ma ada zaidan kalau kita jadikan ma dan ada pada mahalnya nasab sebagai dzaraf zaman maka takdirnya adalah qamu waqta mujawazatihim zaidan mereka berdiri di waktu melewati zaid <clears throat> qamu waqta mujawazatihim zaidan mereka berdiri di saat ya mujawazatihim Zaidan Adapun kalau kita jadikan ma dengan ada ataupun dengan khala sebagai hal maka takdirnya kamu mujawizina zaidan. Kamu ada zaidan takdirnya kamu mujawizina zaidan. Jadi ada mahalnya ya. Ma masdariyah dengan khola ataupun dengan ada mansub boleh sebagai borof boleh sebagai hal Di antara contoh masuknya ma kepada khala adalah ucapannya penyair Labid ibni Rabi'ah al-Amiri ala kullu syai'in ma khalallaha harus mansub di sini. Kenapa? ma khalallaha harus mansub karena khala dimasuki apa? ma. Dan ketika itu khala pasti sebagai fiil bukan huruf karena yang namanya ma masdariyah hanya bisa masuk kepada fiil. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahalata la mahalata zailu. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah batil akan hilang, lenyap ataupun kosong. Wa kullu na'imin la mahalata zailu. Dan setiap kenikmatan dunia mesti akan sirna. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahalata zailu. Nah, itu tempat yang ketiga dari wajibnya menasobkan mustafna. yaitu apabila datang setelah khola dan ada dengan syarat bahwasanya khola dan adanya didahului oleh apa? Ma al masariyah. al qaumu Ma khala Zaidan i'rabnya eh, bagaimana? al qaumu ma khala Zaidan qauma <coughs> fi'lun madin mabni ala al fat al qawmu fa fa'il marfu' ala rafihi al dhamma zahir ala akhirih ma masariyah dharfiyah gitu zarfiyah. Ma masdariyah zarfiyah. Mengandung makna zarf. Khala filun madin. Maknahu al-istithna. Maknanya istithna. Wa fa'iluhu mustatir fihi wujuban. Khusus pada pembahasan ini. Ya, mustatirnya wujuban. Meskipun dia filnya madi fil madi Takdiruhu huwa. Biasanya kan kalau takdirnya huwa, jawazannya. Khusus pembahasan ini, istithna mustatirnya wujuban, takdirnya huwa. Ya'udu kembali ke Ya, yang kemarin sebelumnya ya. Al-qaum itu. Zaidan irobnya apa? Maf'ulun bi. Ya, man subu alamatun nasbi al-fathah dhairu ala akhirih. Ya, <clears throat> sebagian mengatakan bahwasanya kembalinya dhamir itu adalah kembalinya kepada al-ba'd yang ditakdirkan kepada al-ba'd sehingga takdirnya al qaumu ya ma khala zaidan itu adalah al qaumu khalian ba'duhum min zaidin <clears throat> khalian ba'duhum min Zaidin. Kaum itu, berdiri, kaum itu berdiri dalam keadaan kosong sebagiannya dari Zaid. Qaum al-qaumu khalian ba'duhum min Zaidin. Sehingga dhamir mustatir yang ada pada khala huwa kembali kepada al-ba'd yang muqaddar. Qaum al-qaumu khalian ba'duhum min Zaidin. Ini kalau kita jadikan makhola sebagai apa? Hal. Adapun kalau kita jadikan uh, ma dengan setelahnya sebagai zorfiyah, maka takdirnya waktu khuluwihim zaidan. Qaumal qaumu waktu khuluwihim zaidan. Qaumal qaumu waktu khuluwihim zaidan kaum itu berdiri di waktu kosongnya mereka dari Zaid gitu. Nah ini lebih bagus. <clears throat> Qaumal qaumu waqta khuluwihim Zaidan. Kalau kita jadikan ma dengan khola pada tak, e, mansub sebagai dzarf zamaniyah maka takdirnya takdir dari ucapanmu qaumal qaumu ma khala Zaidan adalah qaumal qaumu waqta khuluwihim Zaidan. Tapi kalau kita jadikan dia sebagai hal ma dengan fiilnya dijadikan sebagai hal maka takdirnya qamal qaumu khalian ba'duhum min zaidin Kemudian tempat yang keempat dari wajibnya nasab. Idza kana al-mustatsna muqaddaman ala mustatsna minhu. Apabila mustatsnanya didahulukan dari mustatsna minhu. Mustatsnanya didahulukan penyebutannya dari mustatsna minhu sama saja apakah pada istitsna yang mutasil ataupun munqati'. Apakah kalamnya mujab ataupun wair mujab? Kenapa demikian? Lita'adzuril badal karena terhalang untuk dia dijadikan sebagai badal. Karena yang namanya badal nggak bisa didahulukan dari mubdal minhunya. Saya ulangi yang keempat adalah adalah apabila mustatnanya dalam penyebutan didahulukan dari mustatsna minhunya. Apakah pada pada kalam atau istitsna yang mutasil ataupun munqati'? Apakah pada kalam yang mujab ataupun yang selain mujab? Kenapa enggak boleh rofa? Karena ta'dzuril badal terhalang untuk dijadikan badal. Enggak mungkin badal didahulukan dari mubdal minhunya. Seperti di sini ucapannya penyair Ibnu Zaid Al-Asadi wa mali illa wa mali illa ala ahmada silakan kamu tulis wa mali illa ahmada Wa mali illa ala Ahmad syi'atun. Syi'atun. Saya mubtada muakhir dia. Wa mali illa ala Ahmad syi'atun. Wa mali illa Madhab al-haqi madhabu wa mali illa madhhabal haqqi madhhabu wa mali illa ala ahmada syi'atun wa mali illa madhhabal haqqi madhhabu di sini mustathna'nya didahulukan yaitu ala ahmad mustathna minhunya diakhirkan itu syiah golongan bermakna golongan Wa mali illa ala Ahmada Ahsyi'ah. Dan tidaklah saya melainkan keluarganya Nabi Muhammad Syiah golongannya. Ya. Aslinya kan wa mali syi'atun illa ala Ahmad. Kalau misalkan diakhirkan boleh rofa wa mali illa wa mali syi'atun illa illa ala bisa illa alu. Tapi karena didahulukan di sini mustasnanya maka harus mansub wa mali illa ala harus ala nggak boleh alu illa ala ahmad syi'atun syi'atun itu mustathna mustathna minhunya mubtada dia sama yang kedua juga wa mali illa madhhab al haqi madhhabu jadi kalau didahulukan mustathnanya dalam penyebutan mustathna dulu kemudian setelah itu disebutkan mustathna minhu maka mustatnanya wajib apa man mansub wa ma illa ala ahmada syi'atun wa ma illa madhhab al-haqq madhhabu saya tidak punya syiah golongan kecuali golongannya keluarga Nabi Muhammad saya tidak punya mazhab kecuali mazhab al-haq gitu aslinya wa mali syi'atun illa ala wa mali mazhabun illa mazhaba. gitu kemudian hukum yang kedua itu yang masuk ada berapa tadi ada yang wajib mansuh ada berapa? Lima. Lima apa empat? Hah? Lima kan? Empat empat ya? Empat ya? Jadi yang wajib mansuh ada empat. <clears throat> Yang pertama saya ulangi apabila mustatnanya datang setelah ilah dan kalam yang mendahulunya adalah tam dan mujab. Ini baik terjadi pada istisna yang muttasil ataupun munqati'. Difahami ya muttasil munqati'. <clears throat> Yang kedua, apabila mustatsna'nya datang setelah laisa ataupun layakun. Yang ketiga, apabila mustatsna'nya datang setelah khala dan ada dengan syarat khala dan ada bergandengan dengan ma'al masdariyah. Maka mustatsna'nya mesti mansub. Karena sebagai apa? Maf maf'ul keduanya. <clears throat> Yang keempat, apabila mustatnanya didahulukan penyebutannya dari mustatna minhu. Nah, sekarang kita masuk ke hukum yang kedua dari al-mustatna, yaitu yajuzul mustatna bi illa. Boleh mustatna dengan illa. Ya, kalau tadi yang pertama wajib mansub, wajib mansub. Yang kedua ya yajuz. Yajuzu an-nasb. Boleh mansubnya. Ini terjadi pada mustatna dengan illa apabila kalam yang mendahulunya adalah kalam tam yang gairah mujab. Kalam tam yang manfi. Ya, boleh mansub, boleh apa? marfu'. Contohnya apa? Ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Pada kira yang lain qalilan minhum. <coughs> Tapi yang lebih rajih qalilun. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Ya. Ini juga didahului sebelum illa kalamnya oleh Shibu an yaitu Istifham Waman Adapun kalau kalam yang mendahului tadi adalah kalam yang taman Kemudian istisna'nya adalah istisna' yang munqati' maka orang-orang Bani Tamim membolehkan rofa pada mustatnanya. dan merojihkan nasabnya. Ya, kalau mustatna'nya datang setelah kalam yang tam manfi pada istitna yang munqati' maka Bani Tamim membolehkan rofa tapi lebih merojihkan nasab. Sedangkan orang-orang Hijaz mewajibkan nasab. Jadi kalau kalam yang mendahului yang mendahului illa adalah kalam yang tam manfi maka orang-orang Hijaz mewajibkan nasabnya mustatna Berarti ditambahkan lagi ya. Yang kelima, kalau kita ambil pendapat orang Hijaz ini, yang kelima dari wajibnya nasab, yaitu apabila mustafnanya mustafna munqati' didahului oleh kalam yang tam manfi. Ini yang indal hijazin wajib nasab. Contohnya apa? lahum bihi min ilmin apa? Illa tiba'a illa tiba'a dhan Ya, di sini orang Hijaz yang Al-Qur'an turun dengan bahasa mereka menasobkan atau wajib menasobkan ittiba'a. Kenapa? Karena meskipun kalam yang mendahulunya adalah kalam tam yang manfi tapi munqati, istitnanya munqati karena ittiba'u dzan laisa minal ilmi. Ngikuti adzan bukan bukan ilmu, beda ilmu dengan adzan. Nah itu. Adapun Bani Tamim merojihkan nasab, membolehkan rofa sebagai badal. <clears throat> Adapun kalau mansub, ah, kalau pada istitna yang mutasil, maka boleh dengan dua sisi. Nasab ataupun rofa. Kalau pada imun koti tadi, ya ingat ya, kalau mustatsna yang terjadi pada kalam yang nakis, eh, yang tam dan manfi dilihat di situ munqati atau mutasil. Kalau mutasil boleh rafa nasab. Adapun kalau eh, kalau mun, kalau mutasil boleh rafa boleh nasab. Kalau munqati orang Hijaz hanya mewajibkan nasab. Bani Tamim merojikan nasab meskipun masih membolehkan rafa. Adapun kalau kalam yang mutasil ya boleh pilih boleh rafa, boleh juga nasab. Nasab juga bahasa Arab yang bagus pada yang muttasil. Hukum yang kedua. Jadi hukum yang pertama apa tadi? Wajibnya nasab. Pada empat tempat ditambahkan lagi yang limanya ini pada istitna yang apa? Tam manfi ketika kalamnya atau ketika istilahnya apa? Mun qati'. Ya. Yang kedua hukumnya apa? Boleh nasab. Boleh pula itba' sebagai badal. Kapan? Ketika mustasnanya didahului oleh mustasna dengan illa didahului oleh apa? kalam yang taman fi dan istilahnya muttasil. Ya. Yang ketiga jawazun nasbi wal jari Idza kana al mustatsna ba'da khala wa'ada. Boleh nasab dan jar. Nah, ini yang akan kita bahas. Boleh nasab dan jar idza kana al-mustatna ba'da khala wa ada apabila mustatnanya datang setelah khala dan ada dan hasya. Contohnya qaumal qaumu khala Zaidan atau khala Zaidin boleh. Bagaimana ya Robnya? Qaumal qaumu khala Zaidan? Hah? al qaum jelas. Iya. Kalau Zaidan berarti kholanya apa? Fi'lun madin. Ya, mabni ala sukun. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban. Artinya huwa. Zaidan maf'ulun bih. Apa? Maf'ulun bih. Kalau kita ganti dengan jar khala Zaidin. Ya. Apa jadinya? Hah? Khala menjadi apa? Huruf jar, zaidinya isim majrur gitu. Kalau kita jadikan dia sebagai fiil, qamal qaumu khala zaidan, maka takdirnya adalah qamal qaumu khala ba'duhum zaidan gitu. <clears throat> Jadi bemir huwa yang ada pada khala itu kembalinya kepada al-ba'd. Al-mafhum mimma qoblah yang al-ba'd ini difahami dari sebelumnya. Khomal qawmu khala ba'duhum zaidan gitu. Kaum itu berdiri kosong sebagiannya dari Zaid gitu. <clears throat> Ataupun khala al-qaim zaidan. Kosong dari yang berdiri itu yang berdiri kosong dari Zaid. Maksudnya Zaid tidak berdiri. ulangi hukum yang ketiga adalah boleh naso, boleh jar apabila mustatnanya setelah khala ada hasya. Contoh qaumal qaumu khala Zaidan atau Zaidin. Atau ada Zaidan atau Zaidin atau hasya Zaidan atau Zaidin. Tapi kalau sudah ma masuk kepada khala dan ada maka mesti apa? Mansub. Bisa enggak ma masuk ke hasya? Tidak bisa. Ya cukup subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa wa